Dan kita berada pada bagian akhir dari simbol yakni simbol alusun dari antara adalah memberikan perhatian khusus dengan ilmu syar'i. Bahwa alusun sunnah wal jamaah ada pun mereka sangat identik dengan yang namanya ilmu syar'i. Kemudian mereka mencari ilmu, menuntut ilmu mereka mengamalkannya, mendakwakannya, menyebarkannya. Al-Muhim keseharian mereka adalah berkecimpung dalam dunia ilmu, khususnya ilmu syar'i. Kita akan baca bagian akhir masih tersisa sekitar dua alinea dari simbol ini. Bila masih tersisa waktu kita akan lanjut pada simbol yang berikutnya. Kita baca berkata sang penulis Al-Syeikh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi Habibullah Ta'ala setelah membawakan beberapa bait syair di antaranya lagi Imam Syafi'i yang terakhir kata beliau fal ilmu lahu liddatun wa halawa ilmu memiliki kelezatan dan rasa manis nah dari apa telah kita sebutkan sekilas dari nukilan para ulama ilmu memiliki rasa manis wallahi manis yang belum tentu bisa dirasakan oleh setiap orang manisnya ilmu tersebut. Hakiki manisnya ilmu adalah hakiki. Dari penukilan dari Syekh Mubil rahimahullah taala sampai disebutkan kepada kita bahkan lebih lebih lezat, lebih nikmat, lebih manis daripada perkara-perkara duniawi ya, seperti kursi jabatan, kursi kepemimpinan serta posisi pangkat dan jabatan maka mereka akan juga lebih nikmat daripada lebih bagus daripada wanita yang cantik jelita lebih indah lebih bagus daripada harta benda emas dan perak dan seterusnya kita baca kata beliau waqad dzakara ibnu katsir fil bidayah bidayah wa nihayah fi tarjamah abi ja'far al-mansur annahu qila lahu Nah, Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Ketika beliau menyebutkan tentang biografi Abu Ja'far Al-Mansur Annahu qila lahu bahwa dikatakan kepadanya Abu Ja'far Ya Amirul Mukminin hal baqiya syai'un min lizzati dunia lam tanalhu bahwa ada pertanyaan yang sampai kepada Abu Ja'far Al-Mansur ditanyakan kepada dia wahai Amirul Mukminin dia adalah seorang khalifah Apakah masih tersisa sesuatu dari kelezatan dunia duniawi yang belum engkau gapai? Nah, apakah ada perkara duniawi yang, yang belum engkau gapai berupa kelezatan duniawinya? Kalau kata dia Syekhul Wahid, Satu hal yang belum aku gapai. Kalau mahu mereka bertanya apa itu? Sesuatu apa itu yang aku katakan belum aku gapai? Satu hal. Kalau <coughs> dia memberikan jawaban, kaulul muhadithi li syekhi. Qaulul muhaddits li syekh, "Man dzakartu rahimakallah." Man zakar dzakartu rahimakallah. Kata dia, ucapan seorang muhaddis kepada gurunya. Jadi ya, semoga Allah merahmati engkau. Jadi menurut dia berguru kemudian mendengar hadis dari guru itu yang tergeletakkan di Nabi yang belum dikapai. Fajtama'u zara'uhu wa kuttabuhu wa jalasu hawlahu wa qalu ليملي علينا أمير syai'an min al-hadith. Akhirnya, nah karena dia adalah Amirul Mukminin, Jadi dia dia berangan-angan bahwasanya dia juga menjadi seorang guru, dia bisa menyampaikan ilmu hadis. Karena itu belum dia dapat dia pun dia pun ingin menjadi ahlul ilmi yang orang-orang mengambil ilmu dari dia dan itu belum dia dapati itu kelegatan dunia yang belum dia gapai datang orang kepada dia kemudian mengatakan bahwasanya hadatani nah Abu Ja'far kalau dia jadi murid, nah sudah. Namun menjadi guru yang diambil ilmunya itu yang belum digapai dari keledatan duniawinya. Akhirnya fajtama'a zara'uhu wa kuntabuhu wa jalasu hawlahu. Ya, setelah mendengar ucapan tersebut, akhirnya menteri-menteri pejabat teras di ke pemerintahannya, juru tulisnya, duduk di sekitaran dia. Mereka mau membuat semacam majelis di hadapan dia. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya liyum li alaina amirul mu'minin syai'an min al-hadis. Eh, ya, masing-masing dengar Amir Mu'minin akan menyampaikan kepada kita hadis. Jadi mereka mau berpura-pura bahwasanya kita adalah sebagai seorang murid, kita adalah para murid dan engkau sebagai muhadis menyampaikan kepada kita hadis. Agar terlaksana apa yang dia ingin gapai dan belum dia gapai. Fakal akhirnya Abu Ja'far al Mansur memberikan jawaban bahwasanya lastum bihim, engkau bukan bagian daripada mereka. Ya. Kalian bukan kalian bukan penuntut ilmu. ini kalian adalah menteri, pejabat teras, juru tulis di kepemerintahan kok. Kalian bukan penuntut ilmu. Ya aku akan sampaikan ilmu kepada kalian. Inna Innahu innama humud satu siyabuhum wal mushaqqiqatu arjuluhum wat tawilatu syu'uruhum rawadul afa qutta'ul masafat taratan bil iraqi wa taratan bil hijazi wa taratan bil syam wa taratan bil yaman fahaula'i naqlatul hadith Nah, aku jangan mengatakan bahwa kalian bukan orang tersebut. Nah, kalian bukan penuntut ilmu hadis, bukan murid yang tepat. Sesungguhnya saja mereka, jadi para penuntut hadis, para penuntut ilmu yang tepat adalah orang-orang yang degil pakaian mereka. Terpecah-pecah kaki telapak kaki mereka. Panjang rambut-rambut mereka. Ini ungkapan tentang bahwa mereka tidak mengurusi diri mereka. Hanya peduli dengan ilmu hadis. tapi perkara-perkara yang bersifat perkara pribadi fisik terkadang tak terurus. Rambut mereka panjang, kaki mereka enam terpecah-pecah, pakaian mereka terlihat dekil, kusut. Rawadul yang mereka pengembara ke pelosok dunia. Kutaul masafat orang-orang yang <clears throat> menempuh perjalanan terkadang mereka di Irak, terkadang mereka di Hijaz, terkadang mereka di Syam, terkadang juga mereka di Yaman. Mereka inilah para penukil hadis. Jadi gambaran dari Abu Ja'far Al-Mansur yang perkara dunia yang lezat namun belum dia gapai adalah dia menjadi seorang guru. Yang para muridnya ahlul hadis, ashabul hadis mengambil ilmu dari dia dan itu belum dia gapai. Dia katakan ini adalah yang lezat yang belum pernah aku gapai. Jadi barakallahu fikum jamin menjadi seorang guru yang didengar ucapannya oleh para murid adalah kelelatan. Semuanya, semuanya yang boleh sebutkan kita kepada kita di tentang keutamaan ilmu. Nah, keutamaan ilmu, maksudnya ilmu adalah mulia, ilmu adalah utama. Kalau cuma sekedar menjadi orang kaya karena mengambil, mengambil harta dari kita, untuk orang yang datang minta harta kepada kita orang yang soleh, bisa jadi selain mereka. Namun ketika kita sebagai seorang guru kemudian datang orang mengambil ilmu dari kita, menimba ilmu dari kita, nah, notabene mereka adalah orang mencari kebaikan, mencari kebenaran, menempuh jalan menuju kepada surga. Dan itu menurut Abu Ja'far adalah kelezatan duniawinya. Nah, dari kitab bidayah wa nihayah. Alinea terakhir kita selesaikan dalam simbol ahlu sunnah wal jamaah tentang al-ihtimam bil ilmi syar'i memberikan perhatian khusus kepada ilmu syar'i wal mulkul hakiki huwa al ilmun nafi kerajaan yang sejati adalah ilmu yang bermanfaat jadi bila gambar pertama kita ada kerajaan biasanya kerajaan adalah dipimpin oleh seorang raja raja biasanya dihormati dimuliakan didengar oleh rakyatnya namun ada ada kerajaan yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang memiliki ilmu dan didengar oleh umat, dia adalah raja. Nah, raja yang tak terpilih. Katakan kita baca. <clears throat> Kata beliau sih bahwasanya kerajaan yang sejati adalah ilmu yang bermanfaat. Terbukti dari kisah Qadim Harun Ar-Rashid Ar-Riqah فانجفل الناس خلف الإمام عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الجبر جبر فأشرقت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فقالت ما هذا قالوا عالم من أهل خراسان قدم قالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان نعم كيسا سبحان الله Kata beliau di sini bahwasanya Harun ar rashid datang ke suatu tempat namanya Rukoh. Kemudian orang-orang berbondong-bondong berjalan di belakang Abdullah bin Mubarak. Jadi ada dua, ada Harun ar rashid ada satu Abdullah bin Mubarak. Nah, ini sekarang tentang kedatangannya Abdullah bin Mubarak. Kemudian ikut berjalan di belakang Abdullah bin Mubarak, seorang alim ulama dari Khurasan, <coughs> Imam. Akhirnya orang-orang berjalan di belakang dia, Yang mengikuti dia. Kemana arah majelis dia. Orang-orang mengikuti dalam keadaan sendal terputus. Artinya banyak yang mengikuti dia. Saking banyaknya orang, mungkin sendal terputus, nggak sempat lagi untuk diperbaiki, ditinggal. Wartafaatil gobar. Demikian juga debu berterbangan di mana-mana. Dan tanah timur tengah dipenuhi dengan dengan naam debu. <clears throat> Artinya gambaran tentang bahwasanya orang itu belakang Abdullah bin Baru sangatlah banyak umat. Kemudian dari menara kerajaan yang terbuat dari kayu. Salah seorang istri dari Amirul Mukminin, yakni Harun Rashid, melihat tentang rombongan yang banyak tersebut. Akhirnya dia pun bertanya, siapa ini? Eh, siapa yang datang ini? Luar biasa, artinya pengikutnya banyak sekali. Terkaget-kaget kita melihatnya. Mereka memberikan jawaban kepada salah satu istri dari Amirul Mukminin Harun Rasyid tersebut bahwa dia adalah seorang alim dari penduduk Khurasan, yakni Abdullah bin Mubarak. Telah datang, telah datang ke Riko. Kalau akhirnya dia pun berkata, "Hada wallahi al-muluk." Demi Allah ini, inilah inilah kerajaan. Inilah raja. Raja hakikat seperti hakikatnya kerajaan seperti ini. Bukan seperti kerajaannya Harun Rashid. Dia seorang khalifah asli, seorang pemimpin rakyat. Namun tetap dari sini istri Amirul Mukminin lebih mengunggulkan Abdullah bin Mubarak hakikat dari kerajaan dari sisi orang-orang yang ikuti dia dibanding dengan kerajaannya Harun al-Rasyid. Yang mana? Alladzi la yajma'u nasu illa bi syurtin wa awan. Yang mana manusia tidak mungkin berkumpul kecuali dengan adanya adanya security baik itu polisi ataupun pengawal. Nah, jadi kerajaannya Amirul Mukminin tanpa pengawal. Apa yang membuat orang-orang mengikuti dia ilmu. Barakallahu itu jami'an di sisi sebelah ada Harun Ar-Rasyid sang khalifah. Yang mengikuti dia umat, rakyat. Namun terkadang mengumpulkan dia tersebut terkadang butuh untuk nah pengawal security berbeda dengan <clears throat> kerajaannya Abdullah bin Warok orang-orang mengikuti dia bukan karena kepemimpinan dia terhadap rakyat, namun yang diinginkan adalah ilmu yang dia miliki. Ikhwan kiram sampai pada titik ini, nah dengan demikian berakhir kita pada pembahasan tentang simbol dakwah sunnah diantaranya adalah mereka memberikan perhatian khusus kepada ilmu syar'inya. Nah, bahwasanya ilmu dengan apa yang telah terdahulu yang beliau bawakan kepada kita beberapa halaman, bahwasanya ilmu adalah derajat yang tinggi. Ilmu adalah naam rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala serta hal-hal yang telah kita kaji di antara keutamaan dan kemuliaan tentang ilmu. Barakallahu fikum jami'an kita akan lanjutkan judul bab yang baru sekaligus simbol ahlu sunnah yang baru. Kata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala Da'watu ahli sunnah tarbutu nasabillahi nasa billahi la tarbutuhum bid-dunya Robato yarbutu. Tarbutu. Mengikat. Dakwah sunnah mengikat umat manusia kepada Allah, bukan mengikat manusia kepada dunia. <clears throat> Nah, ini termasuk simbol yang identik dari dakwah ahli sunnah. Intinya para Allah jami'an bahwa dakwah ahli sunnah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, untuk merujuk kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah bukan perbendaharaan dunia bukan mengajak mereka untuk mengumpulkan uang bukan mengajak mereka untuk menjadi orang terkaya bukan mengajak mereka untuk mengikuti tokoh fulan atau Allah yang mereka inginkan adalah mengikuti Allah yang mereka inginkan adalah enam jadikanlah cita-cita kita hanya Allah dan seterusnya nanti akan datang penjelasannya lebih detail dalam keterangan sang penulis satu hal sebelum kita lanjut <clears throat> sebagai pembuka dalam judul bab ini seorang nah yang dijuluki sahabat terbaik alal itlaq secara mutlak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ia mengajarkan kepada kita sekaligus kepada umat seluruhnya bahwa yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Jangan bergantung kepada yang lainnya. Dia mengucapkan ucapan ini, dia enam berkata dengan perkataan ini, dikala umat manusia seluruhnya tidak menyadari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, nah Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil alih keadaan, dia datang ke masjid sambil menghunuskan pedang. Dalam keadaan sedih, belum menerima tentang kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan man qala anna dan mata la adribanna unuqa inna ma dhahaba ila rabbihi kama dhahaba Musa ila rabbihi arba'ina laila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nah masuk dalam masjid berorasi sambil mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia niscaya aku akan penggal lehernya. Tidak, dia tidak meninggal, dia hanya pergi sesaat, sejenak menghadap kepada Robnya sebagaimana Nabi Musa menghadap kepada Robnya 40 hari. Ya agak Umar bahwasanya dia akan kembali, Nabi Musa akan kembali ke dunia. Artinya setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan ujian yang luar biasa besar seperti ini tertutupi sebagian perkara dari kebenaran atau al-haq datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang diri sebatang tangkar Ketika orang semuanya mengikuti pendapatnya Umar dan tidak berani untuk menyelisih Umar karena pedang sedang terhunus di tangannya. Umar eh, nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Nah, seraya mengatakan kepada Umar, "Ya Umar ijlis." Wahai Umar duduk. Umar tidak mempedulikan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mengambil alih keadaan tersebut dia naik ke atas mimbar sambil berorasi mengucapkan setelah memuji Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia membaca ucapan Allah Subhanahu Wa Taala atau sebelumnya dia mengatakan bahwasanya mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man ya'budu wa man kana Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum al ayat Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar sambil berorasi dan mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyembah Muhammad sungguh Muhammad telah mati. Namun barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. boleh membacakan ayat dari surat Ali Imran. Tidaklah Muhammad kecuali dia adalah hanya sekedar seorang rasul dan telah terdahulu rasul yang semisal dia. Apabila dia meninggal dunia, kemudian kalian kembali ke belakang pundak-pundak kalian. eh, kalian pun ikut sesat kembali ke kesesatan yang dahulu kalian berada di dalamnya. Nah, artinya ayat ini dibacakan oleh oh, nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membuktikan bahwa saya Nabi SAW juga mati sebagaimana manusia yang lainnya, sebagaimana Rasul yang lainnya. Seketika mendengar ayat tersebut, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya pedang terhunus di tangannya tiba-tiba lepas. Dia mengatakan, "Nah, innallaha yashrah innallaha qad syaraha sadra Abi Bakr bil haq. <clears throat> Wa ka'annani sami'tu hadhil ayata yawma idzin. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh aku mengetahui bahwasanya Allah telah melapangkan dada Abu Bakar yakni untuk menerima al-haq dan seakan-akan ayat tersebut baru aku dengar pada hari tersebut. Nah, di sini pelajaran penting dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada kita yang mendengar hadis tersebut, sekaligus kepada umat seluruhnya ikut juga mendengar hadis tersebut bahwasanya menggantungkan diri hanya kepada Allah tabaraka wa taala tidak dengan yang lainnya. Nah, mengembalikan urusan perkara seluruhnya kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan mengikat jangan mengikat umat manusia dengan enam perkara duniawi. Akan datang nanti contoh-contoh kecil akan hal tersebut bahwasanya Nah, seperti sebagian orang mengatakan bahwasanya yang melindungi melindungi dakwah kita adalah yayasan. Wallah, kalau mereka mencermati tentang ucapan tersebut ada unsur kesyirikan. Mengatakan bahwasanya, nah, yayasanlah yang melindungi dakwah kita. Wallah, jutaan orang bahkan tidak bisa untuk melindungi dakwah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala, apalagi mau menyandarkan kepada sesuatu yang mati kayak yayasan, berarti orang yang mengatakan bahwasanya yayasanlah yang melindungi dakwah kita, dia perlu kembali untuk mengkaji kitab tauhid. Terdapat kesyirikan di dalamnya. Bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan, tidak bisa menolak mudarat, apalagi tafsirannya kalau bukan syirik. Jadi yang dakwah dengan menggunakan yayasan kemudian mengatakan bahwasanya dakwah diayomi, dipayungi, dilindungi oleh yayasan perlu kaji nah perlu dia mengkaji kembali kita bertauhid. Tidak biar tauhidnya. Akan datang itu pembahasan khusus tentang hal tersebut. Nah ini dia kalau saya jami'an Judul yang boleh bawakan kepada kita tentang simbol dakwah sunnah adalah enam judul yang tepat Menggetarkan hati bahwasanya dakwah sunnah mengikat manusia dengan Allah Bukan mengikat dengan perkara dunia Kita baca keterangan dari beliau Kata Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi Habibullah Ta'ala Wadawatu ahli sunnah tarbutu nasa billahi ta'ala Khalikihim wa razikihim wa muhyihim wa mumitihim. Dakwah sunnah mengikat manusia hanya kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah adalah sang pencipta mereka, sang pemberi rezeki mereka yang menghidupkan serta mematikan mereka. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh urusan kita kita tergantungkan kepada dia. Kemudian kami ingatkan juga bahwasanya bukan berarti seseorang telah masuk ke dalam lingkaran dakwah berarti enam selamat dunia wia atau enam selamat dunia dan akhirat. Belum tentu. Tergantung dari hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seorang memiliki enam keterikatan dengan dakwah al sunnah di satu tempat, di satu waktu, berarti dia telah selamat dunia dan akhirat belum tentu. Kembali kepada keadaan orang tersebut, hubungan dia baik dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena kita punya contoh dalam al Qur'an al Karim bahwasanya, nah ada seseorang yang punya hubungan baik dengan orang soleh, dekat, akrab, intim, karib. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan bahwasanya dia penduduk neraka. Siapa dia? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nah, seseorang dekat dengan orang soleh belum tentu selamat. Tergantung dari keadaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala baik atau tidak. Bahkan ada contoh yang lain barakallahu fikum jami'an seseorang yang yang punya hubungan akrab, intim, dekat, karib dengan orang yang paling durhaka di permukaan bumi, tapi Allah selamatkan dia. Siapa dia? Istri dari Fir'aun alaihi lanatullah. Wallahi tinggal di kerajaan. Seorang diri sebatang kara yang beriman kepada Nabi Musa, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan dia bahkan Allah bangunkan dia surga, nah Allah bangunkan dia rumah di dalam surga. Jadi memiliki kedekatan dengan dakwah tertentu dari dakwah sunnah belum belum jaminan. Eh tergantung hubungan baik kita dengan Allah Taala. Itu yang kita jaga. Jaga hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana juga dakwah sunnah adalah mengajak orang, ayo kita kita jaga hubungan kita dengan Allah. Bukan menjaga hubungan baik dengan Ustadz Fulani atau Syekh Fulani atau dakwah Fulani, komunitas Fulani. Nah, memang mereka adalah orang-orang baik. Mereka hanya sebab Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan. Nah, kita baca dalilnya. Ini ini ini ini kita semua sebutkan barakallahu fikum jami'an karena terkadang seorang terlalu fanatik dengan entah ustaz fulani atau syekh fulani orang tersebut menyimpang dia pun ikut menyimpang karena terlalu akrab, terlalu intim, terlalu dekat. Seakan-akan dakwah, nah dialah yang memilikinya. Makanya ikat mereka dengan Allah. Seandainya pun enam seorang ustaz, kiai, syekh, alim fulan menyimpang, enam kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala bukan bergantung kepada tokoh atau enam figur tentu, tertentu. Kalau Allah Subhanahu berkata Allah yang Maha Suci, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Beliau bawakan dalil kepada kita dalil yang tepat sebagai peringatan dan teguran utama pertama kepada kita dalam bab ini bahwasanya Allah lah pemilik segala sesuatu. segala sesuatu. Nah, terbukti dalam ayat ini. Kul wahai Muhammad ucapkanlah, Ya Allah, wahai Allah, rajanya para raja-raja, rajanya seluruh kerajaan. Engkau memberikan kerenam, engkau memberikan kejayaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau mencabut kejayaan dari siapa yang engkau kehendaki. <clears throat> Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki atau atau nah, engkau memperkasakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau merendahkan siapa yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah seluruh kebaikan. Sungguh engkau terhadap segala sesuatu maha mampu. Nah, ayat ini syamil kamil, mencakup segala sesuatu. Kebaikan dunia dan akhirat terkandung dalam ayat ini dan dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang serta siang ke dalam malam. Nanti ada, ada di antara makhluk yang bisa melakukan hal tersebut tidak ada. Hanya Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan tentang besarnya, agungnya kemampuan dan <coughs> kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwasanya hanya Allah yang mampu untuk hal tersebut, jangan bergantung kepada selainnya. Tambahkan lagi kekuatan Allah berikut ini. Tukhrij wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul Serta engkau pun yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, mengeluarkan yang mati dari yang hidup ini gamblang jelas. Orang yang tadinya di dalam rahim atau enam dari sesuatu yang tidak ada kemudian dikeluarkan dari yang ada tadi. Enam menghidupkan yang mati. Dan kebalikannya dan mematikan yang hidup ya dikeluarkan dari mati dari yang yang yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u hisab dan engkau memberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki Nah, tanpa perhitungan, tanpa hisab, tanpa batasan. Jadi ayat ini ikhwanul kiram barakallahu fikum jami'an menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah tabaraka wa taala pemilik segala sesuatu. Nah, minta apapun, minta hanya kepada Dia. Keselamatan dunia akhirat, kenikmatan dunia akhirat, Kelezatan dunia akhirat seluruh. Nah, hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat adalah milik Allah Tabaraka wa taala. Kita lanjut. Fada'watu ahli sunnati la an-nas bi bimadatin wala wadhifatin wala jam'iyatin Nah, ada beliau di sini bahwa dakwah ahlu sunnah tidak mengikat manusia hanya kepada sekedar materi, bukan juga kepada pekerjaan atau profesi, bukan juga kepada organisasi, Nah, bukan berarti ikut dengan organisasi atau yayasan tertentu berarti dia selamat. Belum ada jaminan. Kita sebutkan contoh tadi di depan bahkan nah, seseorang memiliki kedekatan dengan para nabi saja belum tentu. Intinya apa? Hubungan dia baik dengan Allah atau tidak. Di situlah letak kata kuncinya. Kalau hubungan dia baik dengan Allah, meskipun dia mungkin tinggal di kerajaan nah Kufria, seperti yang kita berikan contoh tadi di depan Asia. Nanti jangan pernah bangga bahwasanya aku dalam muridnya si Fulan, muridnya si Allah dari kalangan Nah, Syekh al Sunnah wal Jamaah dulu belum tentu. Terkadang guru kami Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri Habibullah Ta'ala Nah beliau mengingkari semacam penisbatan-penisbatan yang tidak dilakukan oleh Salafiyah yang tidak dilakukan oleh salah. seperti penisbatan bahwasanya fulan as-salafi nah fulan al-athari meskipun mungkin kalau kita pikir dengan pikiran dangkal kita yang yang yang pendek nanti tidak ada salahnya menisbahkan diri kepada salah adalah boleh namun memberikan julukan bahwasanya si fulan salafi artinya kita tidak pernah dapati ini dari para pendahulu kita yang soleh Nah, kalau kita dapati bahwasanya Imam Ahmad, kemudian dia tulis di belakang namanya Ahmad bin Hambal As-Salafi. Nah, Imam Malik bin Anas As-Salafi. Mungkin kalau julukan dari orang kepada nam e, seseorang bahwasanya dia adalah salafi, boleh, tapi hanya kemudian dia yang yang beliau ingkari di sini adalah menisbahkan itu kepada diri sendiri. Artinya dia mensucikan diri sendiri. Menulis di bukunya, di kitabnya, di lembaran mana tulis si fulan salafi. Ini yang berengkari. Maksudnya ini bagian daripada pensucian dia. Engkau nggak perlu untuk memuji diri sendiri. Kalau memang engkau betul di atas salah, Allah akan derajat engkau. Allah akan menggiring orang-orang yang rekomendasi dari orang-orang yang pantas untuk merekomendasi Maksudnya engkau adalah salafi. Adapun memuji diri sendiri dengan hal tersebut, nah tidak. Kita ulangi terjemahannya kata beliau di sini. Pada waktu ahli sunnah tidak terbutuh di madatin, wala wadifatin, wala jam'iyah. Dakwah ahli sunnah tidaklah mengikat manusia hanya dengan materi saja. Atau pekerjaan profesi saja. Atau dengan organisasi tertentu saja. Innama turaggibuhum fil jannah. Sesungguhnya saja dakwah ahli sunnah memotivasi mereka untuk menuju kepada surga. Nah ini yang lebih utama. Sama-sama kita mau selamat ke, ke surga. Baik itu dai-nya atau maduhunya. Baik itu gurunya ataupun muridnya. Karena kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'alliqu ashabahu bimalin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikat para sahabat, tidak menggantungkan para sahabat dengan harta. Jadi datang ke ke majelisnya ahlu sunnah tidak ada jaminan. Nah, barakallahu fikum jaminan. Tidak ada jaminan untuk bagi-bagi harta. Majelis ahlu sunnah tidak ada. Di majelis ahlu sunnah tidak ada. Jadi datang ke sini murni hanya untuk mencari ilmu. Bukan cari perkara duniawi. Ya. Yang cari adalah surga. Jadi perbedaan dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Falaqad kana yaqulu lahum man fa'ala kadza falahul jannah Terkadang Nabi SAW beliau ucapkan kepada sebagian sahabat beliau, barang siapa yang melakukan perkara ini dan perkara itu, ganjaran bagi dia adalah surga. Dan ini contoh kecil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengingat bahwasanya aku akan mendapatkan hadiah ini dan hadiah itu. Ketika mengamalkan amalan syariat Islam, engkau akan mendapatkan hadiah, misalnya, nah sejumlah nominal uang. Tidak, bukan itu yang beliau janjikan. Yang beliau janjikan adalah surga. Kalau kalau Sallallahu Alaihi Wasallam, man bi rumah falahul jannah. Sebagaimana beliau katakan Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menggali kepada kita sumur ar-rumah, salah satu sumur di kota Madinah. Di antara sumur-sumur yang jarang memiliki air yang segar, tawar, dikarenakan di Hijaz, daerah Madinah, Makkah dan sekitarnya. Nah, air yang keluar dari sumur-sumur tersebut adalah air yang asin air yang asin. Dan sangat jarang untuk mendapati air yang nan segar tawar seperti termasuk di rumah milik seorang Yahudi yang dijual dengan harga yang fantastis. Dan itu diantara nan sangat jarang untuk mendapati sumur tersebut. Karena jarang makanya dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada terkadang sebagian penduduk kota Makkah dan Madinah atau daerah <coughs> Hijaz Ketika iya. mereka ingin meminum dari sumur yang yang memang asalnya adalah asin, mereka fermentasi dulu. Terkadang air sumur tersebut direndam dengan rendaman kurma atau dengan rendaman kismis, anggur kering, membuat dia menjadi nah beraroma manis. Akhirnya apa? Fahafarahu Utsman radhiyallahu anhu. Akhirnya Utsman radhiyallahu anhu nah menggalinya eh, dia membeli, membeli dari orang Yahudi dengan harga yang luar biasa mahalnya. Akhirnya jaminan surga diperuntukkan Demikian juga waqala sallallahu alaihi wasallam man jahhaza jaysal usra falahul jannah fajahhazaha Utsman. Demikian juga Rasulullah SAW beliau pernah berkata bahwasanya para siapa yang mempersiapkan pasukan perang di kala usra. Ya, usra adalah keadaan genting dan itu istilah bagi perang Tabuk. Perang Tabuk jumlah personil yang sangat banyak. Perjalanan yang sangat jauh karena tujuan utama perang Tabuk adalah untuk pergi menyerang enam kerajaan Romawi di Syam. Terjadi di musim paceklik. Di musim kemarau berperpanjangan. Panas terik sepanjang jalan. Perbekalan yang sangat minim Artinya butuh butuh uluran tangan dari para donatur-donatur Islam untuk mempersiapkan pasukan perang tersebut mulai dari persenjataan, perisai, baju besi, kemudian persediaan perbekalan makanan. Karena ketika hari H berangkat, personil sangat banyak. Nah, dibutuhkan uh, bantuan materi namun sangat sedikit. Akhirnya kata Nabi SAW ini, "Man jahaza jaysal usra falahul jannah." Barang siapa yang mempersiapkan pasukan perang, misalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh pasukan perang, maka bagi dia surga. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempersiapkannya. Dia mempersiapkan sekian ratus kendaraan, sekian artileri dari enam perlengkapan perang seperti pedang, tombak, anak panah dan semisalnya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil mar'ati allati ishtaqat anha tusra wa tatakashaf Wa talabat bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyadu Allah ayyadu Allah laha. Demikian juga seorang wanita, maka disebutkan dalam surat tersebut wanita berkulit hitam. Nah, wanita berkulit hitam. Gambaran keterangan berkulit hitam bahwasanya dia bukan dari golongan yang terhormat seperti Naam, Quraisy, bangsa Arab dan semisalnya. Dia dari Afrika Seorang wanita berkulit hitam. Dia terserang penyakit ayan, penyakit epilepsi. Dan terkadang tersingkap auratnya ketika kambuh penyakit tersebut. Akhirnya dia minta kepada Rasulullah alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah Taala untuk menyembuhkan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'atullah ayyu afiyaki." Kalau engkau mau aku akan doakan engkau kepada Allah dan Allah akan menyembuhkannya, engkau akan sembuh. Namun apabila engkau bersabar, aku aku nah, apabila engkau bersabar bagi engkau surga. Nah, ada dua opsi pilihan. Ya. Terserah engkau mau pilih mana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran. Wajah seandainya Nabi SAW berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah, ini saya sembuh penyakit wanita tersebut. Namun Nabi SAW memberikan tawaran surga, apakah kau mau surga? Akhirnya qalat asbir. Kalau begitu aku bersabar. Nah, yang dicari adalah surga. Dan hendaknya seperti tidak dakwah ahli sunnah. Dakwah yang contoh dari Rasulullah SAW mengajak umat manusia ayo sama-sama kita menuju kepada surga. Jangan mengikat mereka dengan enam perkara duniawi ya. bukan dengan materi, bukan dengan jaminan kehidupan yang nyaman. walau di ahli sunnah tidak ada jaminan. Siapa yang masuk ke dalam lingkaran ahli sunnah wal jamaah, para ulama, kebanyakan mereka mengatakan bahwa man talabal ilma aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan merugi Nah, artinya dia akan meninggalkan kesibukan kesibukan berniaganya dia. Dia akan enam lebih fokus pada mencari akhiratnya dia. <clears throat> ini atau atakasyaf. Kemudian sang wanita tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, aku <clears throat> aku tersingkap auratku." Ya, eh, tadi dari awal telah memilih aku akan bersabar. Artinya dia mencari surga. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah katakan aku tersingkap auratku. Nah, artinya ketika aku engkau tidak berdoa kepada aku untuk menyembuhkan berarti penyakitku masih akan kambuh. Kalau begitu mati aku akan masih tersingkap auratku. Kalau begitu berdoa kepada Allah agar aku tidak tersingkap. Fada'ullaha li alla takasyah. Berdoalah kepada Allah agar tidak tersingkap auratku. Fada'alaha akhir Nabi SAW berdoa kepada dia. Nah berdoa kepada dia tetap penyakitnya masih ada namun bagi dia adalah surga. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wanita ini adalah wanita penduduk surga. Sebagaimana perkataan si perawi sendiri. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Dia pernah menunjukkan wanita ini kepada muridnya yaitu Atok. Kata Ibnu Abbas kepada Atok sang murid ala uri kamroatan min imro'atan sauda min ahlil jannah mau engkau aku tunjukkan kepada engkau wanita berkulit hitam termasuk penduduk surga nah Ibnu Abbas dengan hadis ini meyakini bahwasanya wanita ini adalah penduduk surga Allah taala alam bisawab ini sampai kita ambil pada pertemuan kita insyaallah pada kali berikutnya kita akan lanjut dengan nah materi yang masih tersisa kita akhiri wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaih